Ibu-ibu sekalian Saudari-saudari sekalian Yang mudah-mudahan kita bisa beristiqamah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berbahagia sekali bisa Berkumpul Bersama bapak-bapak Saudara-saudara sekalian Abang-abang Adik-adik di majelis atau di Masjid Islamic Center Samarinda yang dulu saya tinggalkan Samarinda ini dalam keadaan sedang dibangun pondasinya dan alhamdulillah masjidnya sudah jadi kemudian kita diberi kesempatan oleh pengurus masjid untuk memanfaatkan masjid ini untuk kajian-kajian. Ketahuilah ayolah ikhwan ini suatu kenikmatan. Suatu daerah memang harus ada tempat yang lapang untuk bisa berkumpul, mengadakan acara-acara. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mencari kebahagiaan. Ketika ditanya untuk apa hidup di dunia, maka sedia mengatakan saya ingin bahagia. Terlebih lagi kalau misalkan kita lihat negara-negara di Eropa di Inggris contohnya banyak sekali muallafat atau tulisan-tulisan dan juga buku-buku yang berbicara tentang kebahagiaan. Karena mereka menginginkan kebahagiaan. Agama kita sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitab-Nya Rasulullah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya bagaimana cara kita untuk bisa bahagia dunia dan di akhirat. Bagaimana bisa kita memiliki kekayaan? Sudah diatur di dalam syariat agama kita ini. Jadi tidak perlu kita melihat teori-teori orang lain. Tidak perlu kita melihat agama-agama lain untuk mencari kebahagiaan. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Kemudian juga banyak orang menginginkan kebahagiaan tetapi tidak menempuh cara-cara untuk bahagia. Ingin menginginkan kebahagiaan jangan bersantai-santai. Tentu ada upaya dan harus belajar dan mencari hakikat dari kebahagiaan itu sendiri. Apakah kebahagiaan ditentukan dengan harta yang melimpah? Mari Bapak-bapak sekalian kita pergi ke Amerika atau kita lihat negara Amerika yang pendapatan per kapitanya sangat tinggi tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia. Oh, Ya, ini gimana nih? Tes. Oh iya. Tes. Resiko masih berkubah seperti ini ya. penyesuaian. <laughs> Baik, kita lihat negara Amerika, Bapak-bapak sekalian. Yang banyak yang mana banyak mengambil kekayaan alam dari Indonesia. Tapi ternyata mereka tidak mendapatkan, tidak merasakan kebahagiaan. Ya. Contohnya saja saya berikan contoh saja. Suami istri bekerja. Suami istri bekerja. Kalau masuk ke dalam restoran, yang suami bayar sendiri, yang istri bayar sendiri. Ketika ada chef di kelas menyebutkan itu, kita kaget. Sebagai orang Indonesia tentu kita kaget. Kemudian ada orang Eropa ditanya, benar gak akhi? Ya benar. Itu benar. Maka Syekh mengatakan kalau kami di Arab itu merupakan suatu aib yang besar. Kalau kita makan istri bayar sendiri. <laughs> Gimana bahagia istrinya seperti itu ya? Bagaimana mungkin bahagia istri yang seperti itu masak makan aja bayar sendiri? Padahal itu adalah apa? Nafkah. Apakah kebahagiaan ditimbang dengan teknologi? Mari kita lihat ke Jepang. Negara yang banyak melakukan bunuh diri. Berarti apa? Tidak bahagia. Sibuk mencari kebahagiaan dengan permainan-permainan. Kekonyolan-kekonyolan. Ini menunjukkan apa? Mereka tidak bahagia. Mereka tidak mereka tidak bahagia. Bahkan baru-baru ini saya baca komik apa manga ya atau manga bacanya itu. Iya. Yang jelas bukan manga lah. Itu dilarang di sebagian negara karena mengajarkan penyelesaian masalah dengan bunuh diri. Sebagian komiknya dilarang. Apakah ini yang dinamakan kebahagiaan? Ternyata tidak. Dan survei yang mengejutkan kita baca di koran atau di berita ada Global Research ya. Itu mencetuskan negara paling bahagia itu negara mana? Ternyata negara paling bahagia adalah negara Indonesia. Padahal kalau kita lihat di Indonesia itu banyak gubuk-gubuk, jalan masih reot. Kemudian apa? Ya banyak yang bekerja sebagai petani. Kemudian diberita lagi diterbitkan oleh Dreams. Peringkat ke-12 negara paling bahagia di dunia untuk Indonesia. Jadi setidaknya survei seperti ini bisa memacu kita untuk melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Apa yang menyebabkan dia bahagia? Dari harta ternyata tidak memiliki harta yang banyak. Dari rumah ternyata tidak mewah. Kendaraan ternyata motor-motor yang butut sering masuk bengkel. Bahkan ada yang masih memakai sepeda. Oleh karena itu kita melihat ayu ikhwan kepada orang-orang di sekitar kita siapakah di antara mereka yang berbahagia? Apakah orang yang berbahagia kaya tetapi hasilnya dari riba? Punya aset 5M, 10M, hutangnya 12M. Gimana bahagia yang seperti ini? Penghasilannya 200 juta. Bersih, bukan omset, bersih. Ternyata banyak keinginannya beli ini, beli ini, semuanya nyicil. Semuanya nyicil. Akhirnya 20 juta untuk cicil ini, 15 juta untuk cicil ini, cicil ini, cicil ini, cicil ini. Akhirnya untuk makan gaya hidup yang tinggi seperti ini. Saya tidak punya kelebihan harta dari 200 juta. Apakah ini dinamakan kebahagiaan? Ibu-ibu yang mencari kebahagiaan. Apakah ini yang kita inginkan? Bapak-bapak sekalian, oleh karena itu penting sekali kita bahas bagaimana kita benar-benar ya bisa kaya kaya yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Apakah ciri-ciri orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat? Nah, ini yang kita pelajari Allah pada majelis ini. Pada majelis ini bagaimana kita bisa kaya yang sesungguhnya. Kemudian berbahagia, bahagia yang sesungguhnya. Ya, bahagia ya sesungguhnya. Ingin bahagia, anak dibatasi dua. Ini repot. Atau di negara mana itu dibatasi hanya satu. Padahal ada negara-negara yang memberi semangat agar anaknya jangan dari dua saja. Ya, Nah, ini kita juga insya Allah akan menyinggung sedikit masalah-masalah yang seperti ini insya Allah. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama insyaallah berbicara tentang bagaimana kita memandang dunia. Pembahasan kedua insyaallah kita akan berbicara tentang hakikat dari kekayaan. Kemudian pembahasan ketiga tentang cara-cara menempuh kebahagiaan. Dan yang keempat, insyaallah apa ciri-ciri dari orang yang berbahagia. Dan terakhir insyaallah ada beberapa nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri kemudian saudara-saudara sekalian. Bapak-bapak sekalian, pembahasan yang pertama kita masuki tentang bagaimana kita memandang dunia. Seperti apa kita harusnya memandang dunia Yang pertama Bapak-bapak sekalian Rasulullah SAW menyatakan bahwa dunia itu terlaknat. Maksud dari terlaknat itu adalah dijauhkan dari kasih sayang Allah. Dijauhkan dari Kasih sayang Allah. Maksud dari rahmat itu apa? Maksud dari rahmat apa? Rahmat dan hidayat ini. <laughs> apa rahmat artinya? Kasih kasih sayang. Kasih sayang. Kalau mawaddah artinya apa? Siapa namanya? Yang pencet putih. Iya, iya. Mawadah artinya apa? Hah? Ayo mawadah sering tidak dengar kata-kata mawadah. Mawadah, mawadah itu cinta bahasa kita. Ya? Baik. Dunia itu dilaknat oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha illa zikrallah wa 'aliman wa muta'alliman. Seluruh yang ada di dalamnya terlaknat kecuali yang pertama zikir kepada Allah dan yang berhubungan dengannya. Wa aliman dan orang yang berilmu, maksudnya yang mengajarkan ilmunya. Wa muta'alliman dan orang yang belajar ilmu. Orang yang mempelajari ilmu. Coba bayangkan Mau tidak menjadi hamba-hamba yang dilaknat oleh Allah. Hamba-hamba dunia. Bagian dari yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya tiga jenis manusia. Yang berzikir. Atau yang berhubungan dengan zikir. Yang mengajarkan ilmu dan yang belajar ilmu. Pikirkanlah kita Bapak-bapak sekalian di mana kita ini. Dan tidaklah ahli surga menyesali masa hidupnya di dunia. Kecuali saat-saat kapan ahli surga menyesali hidup mereka di dunia. Saat-saat dia berada di suatu tempat dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah ahli surga menyesal di akhirat. Di surga menyesali perbuatan mereka. Ada satu tempat yang di sana dia main biliar mungkin ya, sambil main biliar, Allahu Akbar mungkin tidak. Atau misalkan yang muda-muda ini main main game online, ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Atau ketika bermaksiat minum khamar la ilaha illallah. Nauzubillah. Inilah saat-saat ketika seorang hamba Inilah saat-saat ketika seorang hamba menyesali di surga masa-masanya tidak berzikir di dunia. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian, dunia itu hina, busuk, menjijikkan. Ini dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diceritakan oleh para sahabat. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sakhlatin jarba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati bangkai kambing. Qada akhrajat qada akhrajaha ahluha. Pemiliknya telah membuangnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tarawna hadhihi hayyinatun ala ahliha? Bukankah kalian memandang bahwasanya bangkai ini hina, menjijikkan di mata pemiliknya? Qalu bala ya. Mereka menjawab ya sangat menjijikkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala ahliha. Demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina, lebih menjijikkan di mata Allah daripada bangkai ini di mata pemiliknya. Di mata pemiliknya. Coba. Ada yang baju merah peci putih di belakang. Ah. Ya, siapa namanya, Dek? Siapa? Haikal. Haikal. Tahu sapi tidak? Tahu. Sapi daging sapi tahu ya. Kalau misalkan sudah 10 hari nggak diapa-apakan, nggak ada di kulkas, dibiarkan begitu saja di lapangan, kira-kira jadi apa? Hah? Bang? Bangkai? Busuk tidak? Busuk bau tidak? Bau. Mau nggak dimasak? Nggak mau. Kenapa? Hah? Sudah busuk ya? Kalau misalkan ada yang goreng, om-om ini masak nih, tukang masak nih. Digoreng. Mau nggak dimakan? nggak mau enak ditambahin tepung apa segala mau nggak nggak nggak mau pinter normal berarti ya Nah itulah dunia Lebih busuk, lebih hina Ibu-ibu sekalian Daripada bangkai Saya Ngajar di kelas anak SD Ketika berbicara tentang dunia Ya, hadis itu berbicara tentang ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Maksudnya karena penjara maksudnya ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh seorang muslim, ya kan? Ada perintah, ada larangan. Sementara orang kafir biarlah dia dunianya surga. <clears throat> Saya jelaskan hadis ini Tiba-tiba komentar mereka apa? Ih jijik katanya, ih jijik. Ih, langsung naik kursi mereka. Ya pura-pura ekspresi mereka gitu ya. Karena memang dunia ini sebenarnya menjijikkan. Sesuatu yang jijik, kenapa kita menghabiskan waktu kita untuk dunia. Pusing kita untuk dunia. Inna Allah ya rizqa kalimah yasha' wa yakdir kata Allah. Sesungguhnya Allah itu melapangkan rezeki kepada orang-orang yang dikendakinya dan menyempitkannya. Allah sudah mengatur rezeki ini. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditakdirkan jadi kaya, tetap kaya. Gak usah berpikir jadi orang miskin. Jangan miskin-miskin. Kalau orang miskin, ditakdirkan jadi miskin, gak usah pikir jadi orang kaya. Karena ada sebagian orang kaya, ya, sehingga ada salah satu pembahasan majalah sunnah, tercelah menjadi orang kaya, gitu ya. Pernah tidak yang mengikuti ini? Ada yang pernah mengikuti ini? Ya. Yang kaya sudah berjalan sebagai orang kaya. Walaupun dihabiskan hartanya untuk masjid, untuk dakwah, tetap digantikan kalau takdirnya jadi orang kaya, tetap jadi orang kaya. Kemudian orang kaya, terkadang dia tidak bekerja satu detik pun, tetap jadi kaya karena takdirnya kaya. Orang miskin, kalau sudah ditakdirkan miskin, 24 jam tidak kurang sedetik pun dia bekerja untuk dunia tidak akan jadi orang kaya kalau ditakdirkan miskin. Rezeki kita sudah diatur, Pak. Hanya saja keyakinan kepada Allah ini yang kurang dan ini termasuk suuzon. Buruk sangka terhadap Allah. Tidak yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan dan mengatur rezeki. Ini biasa anak muda yang punya kecerdasan tinggi di sekolahnya selalu dibayang-bayangi gimana nanti saya kehidupan saya ya kemudian nanti bagaimana saya nanti masa depannya padahal mungkin dia ada niat untuk belajar agama nanti saya gimana kalau tidak berdagang santai santai santai toh banyak Ustadz yang belajar mengajarkan dan juga berdagang dan penghasilannya lebih dari orang-orang yang tiap hari kerja terus. Ya. Seperti itu. Jadi memang kalau sudah ditakdirkan rezekinya ya sudah. Buat apa ambil pusing? Ya saya tidak mengatakan jangan bekerja, tidak. Bekerja tetap bekerja. Cuma bagaimana bekerja itu ada zikir di dalamnya. Ada zikir. Kemudian jangan sampai nafsunya ini dunia, dunia, dunia. Ini yang bikin sengsara di dunia. Paham? Kemudian yang ketiga, sesungguhnya dunia ini Bapak-bapak sekalian tidak ada apa-apanya dibanding akhirat. Tidak sebanding. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mad fil akhirah illa kama an yaj'ala ahadukum isbi'ahu fil yami falyanzur bima yarji Tidaklah permisalan dunia dibanding dengan akhirat kecuali seorang di antara kalian memasukkan jarinya ke lautan kemudian lihatlah dia kembali dengan membawa air yang seperti apa air di jarinya dibandingkan dengan luasnya lautan dunia dengan akhirat dunia dengan akhirat ada yang pernah mengukur volume lautan saya pernah nyampaikan ceramah ini subhanallah ada bapak-bapak yang sombong ada sombong sekali dia ini ya sombong sekali Orang yang berpendidikan saja bilang nggak tahu. Ini orang bodoh bilang tahu kalau lautan. Ya ini saja Bapak-Bapak sekalian. Ini saja tidak bisa kita pikirkan. Itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Dia tidak bisa kita bayangkan begitu nikmatnya. Kalau bapak, kalau ibu membayangkan kenikmatan-kenikmatan dunia itu seperti ini yang paling nikmat maka ketahuilah itu bukan akhirat itu bukan surga itu nggak ada apa apa yang di surga paham tidak ada apa apa yang di surga boleh nggak kita bayangin kita punya banyak mobil kemudian ini ya terserah di surga itu seluruh yang kita inginkan tergerak nafsu kita itu disediakan oleh Allah. Bahkan para petani saja di dalam hadisnya dia ingin karena hobinya apa? Bertani. Dia ingin bertani. Nanam satu benih langsung tumbuh, langsung panen. Seorang ibu yang dia ingin ngomong anak menggendong anak ah, saya pengen anak niatkan saja perutnya besar langsung keluar langsung anaknya ada nah, ini kalau ingin istri banyak di akhirat kalau ingin istri banyak di akhirat oleh karena itu jangan lidah kita ini kita biasakan ber, berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat masalah poligami. Ya. Lapan suami-suami kumpul Pak ya. Sibuk masalah poligami, nggak berani juga. Ya sudahlah kalau mau poligami diam-diam berbuat baik sama istri gimana? Setuju? Setuju. Ya sudah. Karena sebagian ummahat, Masya Allah Selama saya ceramah-ceramah gini ada ya mungkin sekitar 10% umahat ibu-ibu yang justru ingin suaminya berpoligami. Ada. Tapi suaminya nggak berani. Suaminya tidak. Ya sudah kalau misalkan tidak di dunia, jangan sibuk nonton-nonton yang tidak benar, melihat-melihat yang tidak benar di surga. Kita nantikan di surga insya allah balasannya. Ya, balasannya di mana? Di surga. Kenikmatannya tidak terhingga. Wanita yang cantik, contohnya saja wanita yang cantik, betisnya itu kelihatan, sumsumnya. Bening. Gimana itu? Wanita yang bening di dunia ini nggak ada. Itu saja belum bisa terbayang. Ya? Gimana Hanisar? Kalau misalkan meninggal sebelum sebelum menikah, santai di akhirat. Di akhirat insyaallah Allah Subhanahu wa taala menyediakannya. Ya. Jadi jangan pikir ya Allah jangan matikan saya sebelum saya menikah. Ini saja. jangan. Pikirkan mungkin saya sebentar lagi mati. Pikirkan saya sebentar lagi apa? Mati. Yang sudah nikah, ya Allah eh, jangan biarkan saya tahu jangan apa biarkan saya beramal seperti ini nanti saya taubat umur 40 tahun sudah umur, umur 40 tahun enggak taubat-taubat juga yang 40 tahun ya Allah panjangkan umur saya sampai 50 tahun biar, biar bisa bertobat 56 tahun bisa pensiun tidak taubat juga sampai umur 70 tahun tidak taubat juga kapan taubat kapan taubatnya ya Allah saya sekarang Eh, beramal itu ya gimana ya? Ya memang saya zikir kepada Allah tapi ya masih ada dosa-dosa yang saya hobi melakukannya. Ada masih hobi saya melakukan dosa-dosa yang saya masih hobi melakukannya. Yang seperti ini cepat-cepat bertobat. Dosa-dosa kecil apabila ditumpuk maka dia akan menjadi gunung. Sudah. Kemudian yang keempat, dunia itu melalaikan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah perhiasan-perhiasan dunia, barang-barang dunia, eh, tidaklah kehidupan-kehidupan dunia kecuali barang-barang atau perhiasan-perhiasan yang melalaikan. Perhiasan yang melalaikan. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, Allah, subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi mengatakan A'dadtu li'ibadiyah salihin ma la aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara ala qalbi bashar Saya telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la aina ra'at yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbesit di mana di hati manusia. Ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Baik. Coba ada yang peci hitam baju putih siapa namanya? Ya, ya. Ya, siapa namanya, Dek? Siapa? Faros. Anas, Anas, masya Allah, Anas. Khadim tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ashra sinin. Kata Anas bin Malik, saya telah menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Luar biasa. Anak kecil dari usia belum balik, kemudian balik bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Anas termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan juga termasuk sahabat yang memiliki banyak anak, banyak istri dan banyak budak. Diriwayatkan anaknya Anas bin Malik berjumlah 100. Jumlahnya berapa? 100 <laughs> Pak, satu kampung. Kalau bahasa Padangnya kampung ya. Anas coba diri di apa rangkum tadi dunia itu seperti apa intinya dunia itu kayak apa yang pertama dunia itu gimana tadi ceramahnya yang Anas dengar aja apa yang Anas dengar dunia itu gimana? Hah? apa apa katanya Pak? Apa Nas? <laughs> Apa? Apa Nas? menjijikan jahit. Dunia itu menjijikan, Masya Allah. Subhanallah. Dunia menjijikkan. Oleh karena itu buat apa? Bersusah payah mengejar dunia ya, tidak diniatkan untuk akhirat. Kita lumayan panjang ini, di bawah santai aja Pak ya. Ya. Nanti saya tegang, Bapak juga tegang. Ini gawat ini. Kalau yang Jumat malam biarlah tegang semuanya ya. Jumat malam kemarin. Baik, <laughs> yang selanjutnya bagaimana hakikat dari kekayaan? Hakikat dari kekayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya e, Rasulullah mengatakan al aktsaruna humul aqalluna yaumal qiyamah illa man qala bimalihi hakala hakahakada Orang-orang yang banyak hartanya mereka itu sangat sedikit di hari kiamat kecuali yang menggunakan hartanya untuk ini dan untuk itu Maksudnya di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kaya justru sedikit yang masuk surga. Kumtu ala babin nar. Kumtu ala babi al-jannah. Saya berdiri di pintu surga. Fa'idha ammatu man dakhalaha al-fuqara. Saya masuk, saya berdiri di samping pintu surga. Ternyata sebagian besar yang masuk ke dalamnya adalah al-fuqara. Orang-orang miskin. Jadi orang-orang kaya yang tidak menggunakan hartanya dengan benar, potensi masuk nerakanya sangat besar. Nah, ini untuk orang-orang kaya. Karena untuk bermaksiat bagi orang kaya sangat besar. Ingin berzina tinggal bayar. Orang miskin mikir-mikir keluar uang 100 ribu. Ya tidak? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya orang-orang kaya itu masuk surga terlambat dari orang-orang miskin. Ini sebagai pelajaran. Sehingga bukan saya mengatakan bahwa tidak boleh menjadi kaya, jangan salah paham, tidak. Maksudnya orang yang ditakdirkan jadi orang kaya Penuhilah hak-hak sebagai orang kaya. Itu maksudnya. Agar tidak masuk ke dalam neraka. Yadukhul fuqara'ul mu'min al-jannata qabla al-aghniya iblis fil yawm. Orang-orang miskin yang beriman masuk ke dalam surga mendahului orang-orang kaya selama setengah hari. Setengah hari di sini khamsumi'ati am sebanyak eh, sepanjang 500 tahun. Karena satu satu hari di dunia, eh satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia, seribu tahun di dunia. Jadi kalau setengah hari 500 tahun. Penantian orang-orang kaya baru bisa masuk surga. Ini menunjukkan bahwa orang kaya janganlah berbangga dengan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang miskin. Ya, dan ini juga menunjukkan kita jangan sampai meremehkan orang-orang yang memiliki pekerjaan rendahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ala adullukum ala rijali ahli jannah Maukah saya tunjukkan kepada kalian laki-laki penghuni surga? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kullu dhaifin mutadha'af. Setiap orang yang lemah dan dipandang remeh Kira-kira ada tidak seperti ini Bapak sekalian orang yang beriman, beramal soleh tapi pekerjaannya rendahan. Pekerjaannya apa? Rendahan. Kalau dia berargumen di majelis tidak didengar, tidak digubris. Ada tidak? Ada Pak. Orang seperti ini hati-hati. Bisa jadi dialah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita termasuk orang kaya di dalam hadis tersebut yang masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Bisa jadi ini menjadi renungan kita ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu kalau misalkan laki-laki suami-suaminya bertaubat dia kembali kepada Allah dan selalu mengingat akhirat. Jangan digoda dengan dunia, dunia, dan dunia. Kalau suami tidak punya harta, jangan dipaksa untuk beli emas. Kalau sudah punya harta ya, nggak apa-apa beli emas. Tapi kalau nggak punya, jangan dipaksa. Beli sandal-sandal, sepatu. Kalau misalkan perempuan tuh Pak butuh rak khusus untuk sepatu. Banyak sepatunya. Tasnya butuh gantungan banyak ya untuk tasnya. Bajunya juga bermacam-macam. Benar tidak Pak? Sudah nikah Pak ya? Ya. Sudah gitu enggak kira-kira? Sebagian benar ya? Sebagian. <laughs> ya, sudahlah ibu-ibu, kalau ini merupakan fitrah dari wanita, suka yang seperti ini, kalau tidak didapatkan di dunia, sama seperti para suami yang saya katakan tadi, nantikanlah di akhirat. Apa yang kita mau ada, tenang saja di akhirat. Toh kehidupan di dunia ini hanya sementara dibandingkan kehidupan alam kubur penantian di padang mahsyar, prosesi, prosesi dari apa? E, hisab, perhitungan, kemudian di surga atau di neraka. Jangan sampai ibu-ibu sekalian kita menjadi sebab masuknya keluarga kita, suami kita, anak-anak kita ke dalam api neraka. Jangan sampai menjadi sebab. Mudah-mudahan kita tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk menyicipi neraka. Amin. Sesungguhnya dia sangat panas. Taib. Selanjutnya Bapak sekalian, di akhirat orang-orang yang memiliki harta yang ada hanyalah penyesalan. Banyak menyesal dengan hartanya. Mereka mengatakan orang-orang yang kaya tapi dia kafir atau tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mali, mali Hartaku, hartaku, mana hartaku ya Allah? Malaka min malika illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidaklah engkau mendapatkan bagian dari harta kecuali yang engkau makan kemudian engkau buang yang engkau pakai kemudian dia lusuh sampai lusuh itulah rezeki sebenarnya kemudian yang ketiga harta yang disedekahkan itu jatah sebenarnya makan dibuang Itulah jatah kita. Pakai pakaian, ini kenikmatan, inilah harta kita. Kita bisa pakai pakaian seperti ini, ini kenikmatan dari Allah. Sampai dia jadi lap atau sampai jadi lusuh, itulah sebenarnya harta kita. Kemudian yang kita sedekahkan, itulah harta yang sesungguhnya. Jadi selebihnya yang ada hanya penyesalan. Penyesalan dengan hartanya. Kenapa saya sibuk memikirkan kalau motor harus motor ninja. Kalau mobil harus mobil Alphard. Ya kalau misalkan dia penghasilan apa punya harta 2 triliun, punya Alphard, sesuatu yang wajar. Ini hartanya baru 500 juta. Mau dapat Alphard. Ya sudah, hutang lagi, ngebang lagi, riba lagi. 500 juta banyak loh. Iya? Bagi yang anggap banyak, banyak. Yang anggap sedikit, sedikit. Sesuaikanlah. Kalau punya harta 500 juta, ya sudah. Tidak usah ngebang. Belilah seperlunya saja. Sesuai kemampuan. Jangan ma, jangan sampai gara-gara kita berhutang memasukkan kita ke dalam neraka yang paling dalam. Maksudnya berhutang dengan cara riba ya Pak ya. Dalam tanda kutip di sini riba, berhutang dengan cara riba. Kemudian ayo ikhwan, kekayaan yang sesungguhnya itu apa? Ternyata kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan di dalam hati. Sehingga kita harus berlatih untuk bisa memiliki kekayaan hati tersebut. Laisal ghina an kathratil 'arad. Bukanlah yang dinamakan kekayaan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya barang, banyaknya harta, walakin al ghina ghina nafsi. Tetapi yang dimaksud dengan kekayaan adalah kekayaan hati. Oleh karena itu, kalau ingin cepat kaya, carilah kekayaan hati tersebut maka kita akan bahagia di dunia. Akan bahagia di dunia. Cobalah bapak-bapak sekalian berdiskusilah yang kaya-kaya ini, yang punya aset miliaran, ratusan juta, apa triliunan, tolonglah. Sekali-kali duduk dengan orang-orang miskin. Tanyakan kepada dirinya, tapi miskin yang saleh ya. Miskin yang beriman yang saleh. Tanyakan kepada dirinya, Bapak bahagia tidak? Tanyakan. Ya, saya bahagia. Dan tanyakan juga kepada orang-orang kaya yang dia tidak saleh, apakah kamu bahagia? Maka jawabannya saya tidak bahagia. Padahal dia kaya, karena kebahagiaan, kekayaan sesungguhnya terletak pada hati seseorang. Tapi perlu kita ketahui, Allah tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Allah sudah tanggung rezekinya. Kecuali memang takdirnya dia mati dengan cara kelaparan. Ya? Sudah ditanggung. Semuanya sudah ditanggung. Kemudian dunia itu bisa tidak kita pegang dengan tangan kita? Genggamlah dunia di tanganmu. Ya. Genggamlah dunia di tanganmu sehingga engkaulah yang menguasai dunia. Ombang ambingkanlah dia. Jangan diobang-ambingkan dengan dunia, bisa tidak? Ternyata diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya barang siapa yang ketika di waktu pagi dia merasa aman fi sirbihi maksudnya fi nafsi di dalam dirinya dia merasa aman mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, tidak sakit. Dia memiliki indah qutu yaumi, dia punya makan yang bisa untuk hidup saja. Itu namanya kut makanan pokok, makanan untuk hidup. Maka dunia seolah-olah diperuntukkan untuknya. Dilingkupkan untuknya seluruhnya dunia untuknya. Coba kita perhatikan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ternyata memang demikian. Kalau seseorang, contohnya saja sehat, eh, contohnya sakit. Kalau sudah sakit, pusing kepala mikirkan. Ada anak yang sakit, ada istri yang sakit, atau tubuh kita sakit. Kira-kira bagaimana perasaan? Enak tidak di dunia? Tidak enak perasaan. Begitu pula Orang yang tidak aman diincar-incar terus, maka tidak akan tenang hatinya. Ada musuhnya diincar terus, termasuk orang-orang yang ditagih hutang. Takut ditagih hutangnya. Ini tidak akan tenang. Kemudian makan mencukupi, yang penting dia bisa makan nasi, tambah kecap atau misalkan nasi ya tambah sambal sedikit bisa hidup itu seolah-olah dunia sudah diperuntukkan untuknya subhanallah ini kita diajarkan trik-trik bagaimana kiat-kiat bagaimana cepat kaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba lihat balasan untuk orang-orang yang memiliki himmah terhadap dunia yang memiliki nafsu terhadap dunia apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanatid dunya hammahu farraqallahu lahu farraqallahu alaihi amrahu barang siapa yang dunia menjadi nafsunya semangatnya tujuannya adalah dunia maka Allah akan mencerai beraikan urusannya seluruh urusannya dicerai beraikan tidak sampai kepada hakikat dunia menginginkan kebahagiaan tidak akan bahagia apabila dunia menjadi tujuannya himahnya, tekadnya mendapatkan dunia jadi ada lagu yang dulu menyebar kurang lebih satu tahun yang lalu kalau tidak salah. Cita-citaku apa? Menjadi orang kaya. Itu bahaya tuh kalau didengar anak-anak. Cita-cita siapa namanya sih? Lupa saya. Itu saya dengar di di travel. Ketika travel, ya Allah dia setel musik. Gimana ini? Cita-citaku menjadi orang kaya. Ini sudah salah. Kalau mau bercita-cita ingin bertemu dengan Allah masuk surga, ini cita-cita yang benar. Cita-citaku menjadi orang saleh. Cita-citaku menjadi orang takwa. Cita-citaku masuk surga dan bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Ini baru cita-cita. Tapi kalau menjadi orang kaya, apa kata Rasulullah eh, kita selesaikan dulu hadisnya. Dan Allah menjadikan kemiskinan بَيْنَ عَيْنَيْهِ Di antara kedua matanya Maksudnya apa? Dia terus-menerus memandang bahwasanya dirinya miskin Barang siapa yang tekadnya adalah dunia Maka Allah akan mencerai beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan ada di antara kedua matanya. Maksudnya apa? Dia selalu melihat bahwa saya dirinya miskin. Miskin, miskin. Walam ya'ti dunya illa ma kutibalahu dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali yang telah dituliskan untuknya. Subhanallah. Ya dia percuma saja. Mencari dunia dapat jatah sesuai yang ditakdirkan saja. Seperti yang saya katakan tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kanatil akhiratu niyatahu Barang siapa yang akhirat itu adalah niatnya Jama'allahu lahu amrohu Maka Allah akan mengumpulkan, menyatukan urusan-urusannya tidak bercerai-berai Disatukan urusannya, maksudnya apa? Dipermudah urusannya Dan Allah akan menjadikan kekayaan itu Kekayaannya berada di hatinya. Kekayaannya berada di mana? Di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa huwa raghimah. Dan dunia datang kepadanya sedangkan dia tidak berminat. Dia datang dunia biasa saja. Ini seperti Umar bin Khattab beliau itu subhanallah disebutkan oleh para ulama amma Abu Bakar ad-dunya la turiduha wa la yuriduha adapun Abu Bakar dunia tidak menginginkannya dan dia tidak menginginkan dunia wa amma Umar ad-dunya turiduhu wa wa la yuriduha adapun Umar dunia datang kepadanya dan dia tidak menginginkan dunia karena memang harta Umar bin Khattab itu kalau dikalkulasikan bisa triliunan sekarang ini. Triliunan, pernah dihitung ratusan miliar atau triliun, saya lupa angkanya ya. Baik. Di sana tetapi apa? Umar dunia itu dianggap sepele. Terkadang pakaiannya cukup dengan yang biasa-biasa saja. Dia lupa dengan dengan dirinya tapi memikirkan umat, memikirkan umat. Para sahabat Coba di sini Umar bin Khattab mewasiatkan sepertiga hartanya yang nilainya melebihi 40 ribu dinar. Totalnya melebihi 120 dinar. Jika dengan nilai sekarang setara dengan 510 gram emas 204 miliar. Ini yang diwasiatkan. Masya Allah. Ya. Usman bin Affan menyumbang 300 ekor onta. Menyumbang ini 300 ekor onta. Kalau misalkan 12 juta saja misalkan itu sudah 3,6 M. Sumbangan siapa? Umar, eh, Utsman bin Affan. Untuk jihad Utsman bin Affan mengeluarkan seribu dinar. Seribu dinar ini kalau disetarakan dengan sekarang 1,7 eh, m ya 1,7 m biasa aja tuh keluar segitu ya biasa saja keluar harta yang seperti itu karena apa? Akhirat tujuannya. Ya kalau misalkan Bapak sekalian ingin melatih diri untuk menyumbang dari ketia, dari kita tidak punya latihlah diri kita untuk menyumbang. Kelebihan harta kita dari nafkah sumbangkanlah latih 5% atau awalnya 2,5% latih dulu kemudian 5% sudah biasa 5%, latihlah jadi 7,5% atau 10%. Latihlah menjadi 20%, latihlah menjadi 30% dan seterusnya. Kalau memiliki harta misalkan 1M berarti 1000 juta ya. Maka sudah biasa dia menyumbangkan 30%, berarti berapa? 300 juta. Kalau kelebihan hartanya 1 triliun, maka sudah biasa 1 triliun, 1 triliun itu 1000 miliar biasa saja mengeluarkan 30% ya. 33 miliar biasa saja. 330 miliar biasa saja mengeluarkannya. Kenapa? Karena cinta kepada akhirat. Cinta kepada akhirat. Kemudian yang paling nikmat itu adalah menjadi orang yang qanaah. Nerima apa adanya. Menerima keadaan apa adanya. Seluruh yang diberikan oleh Allah diterima dengan senang, ridha dan bersyukur. Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Kun qani'an takun ashkaran ashkaran nas." Jadilah orang yang qani' orang yang berkona'ah maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menggerutu. Ya, dan jangan pernah menggerutu, marah lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad mengatakan inna minasyaqai tulul amal wa inna minan na'imi kisaral amal. Sesungguhnya di antara kesengsaraan adalah ketika seorang itu panjang angan-angannya. Dan diantara bentuk kenikmatan pendek angan-angannya. Mati. Cepat ingat apa? Kematian. Ibu-ibu, ibu-ibu dengar gak? Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau misalkan terkadang benci sama suami, karena memang ada sifat suami ini kasar, keras. Biasanya ibunya yang pendiam. Sebaliknya gitu juga, ada ibunya yang kasar, keras, suka men mencela suaminya yang pendiam, ya. Ibu-ibu kalau mendapatkan suami dia taat beribadah, rajin sholat berjamaah, rajin menyumbang, tapi kalau di rumah akhlaknya ya Allah suka marah-marahin istri, bahkan mungkin suka memukul. Ingat bu, kebaikan-kebaikannya. Kalau misalkan suami kita mati besok, atau malam ini mati, siap tidak ibu-ibu sekalian? Kalau seperti itu, ibu, ibu Fulan, ibu Maimunah, Bapak insya Allah mati jam malam ini jam 8 malam. Kira-kira sang istri bagaimana? Eh? Akan melayani sebaik mungkin. Benar tidak? Benar. Begitu pula wahai para suami Kalau ditakdirkan mendapatkan istri yang seperti itu Terkadang ada istri yang ya Allah lidahnya ini suka sekali menghina, suka sekali marah dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit tumpah air sedikit dimarahi. Ada tidak Pak yang seperti ini? Ada? Ada. Ingatlah kebaikan-kebaikan istri Ya Allah istri saya ini sangat baik Jam 8 malam kalau dia meninggal Bagaimana ya sudah saya maafkan saja kesalahan-kesalahan istri Masa kita ridho istri kita masuk neraka Gara-gara kita murka terhadap istri kita Misalkan kita menuntut hak kita Bapak-bapak sekalian Ternyata tidak dipenuhi oleh istri kita. Sabar. Kita dan terhadap istri kita. Mungkin benar-benar dia lelah. Mungkin benar-benar dia capek. Mungkin benar-benar dia ini dan itu cari uzur. Dan jangan langsung melaknat. Jangan langsung marah. Sesungguhnya kemarahan suami adalah kemarahan Allah. Masa ridho istri kita termasuk orang yang dimurkai oleh Allah? Yang dilaknat setiap sepanjang malam dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Masa mau beristri dengan istri yang dilaknat? Oleh karena itu apa? Maafkan. Sabar di akhirat tidak ada lagi yang seperti ini. Sabar, kita nantikan di akhirat. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bagaimana cara agar kita bisa jalan-jalan menuju kebahagiaan, cara-cara menuju kebahagiaan. Sini ada beberapa poin. Beberapa kesempatan ini ada tujuh poin, ya. Ada tujuh poin. Yang kita mengambil poin yang pertama dan yang kedua. Atau poin pertama. Yang pertama berpegang teguh dengan agamanya Nabi Muhammad. Ini kiat bahagia. Berpegang teguh dengan agamanya siapa? Nabi Muhammad. Bukan dengan aliran-aliran baru yang mana ketika ditanya ini kamu aliran yang benar ya? Aliran yang lurus. Iya, ini kami aliran yang lurus insya Allah selamat dunia akhirat. E, siapa pendiri alirannya? E, pendiri alirannya si fulan bin fulan. Ada tidak di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Tidak ada, ini baru ini cara mudah. Nah, ini ketahuilah ini adalah aliran sesat. Karena apa? tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita inginkan alirannya Nabi, agamanya Nabi tanpa penambahan dan tanpa pengurangan. Ini yang kita inginkan. Kenapa? Apabila kita mengikuti aliran-aliran baru, aliran-aliran sesat, maka agama Islam yang kita lihat ini timpang sebelah tidak sempurna tidak akan bisa kita melihat Islam ini dengan Islam yang sempurna contohnya saya berikan contoh ada aliran-aliran yang membiarkan badannya tidak terawat lusuh baju tidak disetrika kemudian tidak mandi kecuali seminggu sekali hari Jumat. Ya. Tahunya ya hidup dengan lusuh. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Tidak. Ternyata Islam mengajarkan agar kita berpenampilan rapi, bersih. Berarti satu sudah dari tujuan syariat tidak dijalankan oleh aliran tersebut. Ada juga aliran fokusnya berdakwah, dakwah saja. Dakwah saja. Tetapi ketika dia ditanya masalah ilmu, dia tidak bisa menjawabnya timpang agama ini. Bagaimana dia bisa menjalankan agama memberatkan satu sisi yang satu sisi tidak diberatkan. Akhirnya Islam tidak tampak keindahan secara menyeluruh. Atau aliran yang membolehkan apa namanya nikah kontrak nikah atau kawin kontrak atas nama agama. Ini kalau kita biarkan bagaimana ini? Agama Islam rusak. Keindahan-keindahan Islam itu rusak. Atau aliran yang membuat kitab suci baru rusak karena itu adalah buatan manusia atau aliran apa lagi? Yang sangat banyak orang aliran-aliran kan yang suka ngebang di mana-mana. Apa akibatnya? Islam ditakuti dan dituduh sebagai penteror, ya, teroris. Dan justru banyak orang-orang yang fobia terhadap Islam Islam Islamfobia sangat benci dengan agama Islam kenapa? karena mereka mengamalkan Islam tidak secara keseluruhan tetapi memberatkan salah satu sisi meninggalkan sisi yang lainnya atau berat kepada politik politik terus kapan beribadah kapan berdakwah Ya. Politiknya politik kotor. Sogok menyogok. Ini yang kita inginkan untuk kebangkitan Islam. Timpang. Bagaimana bisa kita melihat agama Islam sebagai agama kesatuan yang seluruh sisinya kita indah memandangnya? Tidak tidak akan mungkin kecuali kita beribadah sesuai yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. al yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Apa kata Allah? Wa atmamtu alaikum ni'mati dan telah saya sempurnakan nikmatku kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan, kebahagiaan yang sangat besar apabila kita hanya mengikuti yang sempurna tersebut. Sesuatu yang sempurna Bapak-Bapak sekalian. Misalkan gelas ini sudah sempurna, kita tambahin maka akan menjadi buruk. Kita kurangi akan menjadi buruk karena apa? Sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak butuh tambahan. Sesuatu yang sempurna tidak butuh pengurangan. Apalagi ada aliran-aliran baru ini. Tidak boleh makan daging. Ya Allah sapi-sapi dikemanakan ini, burung dikemanakan ini. Ini aliran yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Susah. Susah sekali mau ber, ber apa hidup tidak bahagia. Ada lagi aliran yang tidak boleh menikah. Kalau dia sudah berjalan di sini tidak boleh menikah. Ya, tidak boleh apa? Menikah. Ya Allah sengsaranya tidak boleh menikah mengikuti ajaran agama lain. Kalau sudah jadi pendeta, harus tidak boleh menikah. Akhirnya mencari kesenangan diam-diam. Nah ini dengan cara yang tidak halal. Timpang agama ini Bapak sekalian. Begitu pula agama aliran-aliran yang membuat seterata karsa-karsa atau kasta-kasta, Taib. Atau membagi dengan kasta-kasta. Maka yang seperti ini timpang Islam. Islam menjadi apa? Timpang. Maka ayo ikhwan saudara-saudara sekalian. Mari sama-sama kita belajar kembali mempelajari kembali bagaimana Islam yang sesungguhnya ya Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita merasakan Islam ini rahmatan lil alamin sebagai apa rahmat untuk semesta alam. Masya Allah nikmat sehingga dia benar-benar bisa membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah serta menjauhi kesyirikan. Orang yang ingin kebahagiaan dia harus bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh dia sembah patung, pohon, atau dewa-dewa, masih mempercayai dewa-dewa. Maka yang seperti ini tidak akan dia bahagia di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzaqa ta'mal iman. Man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang merasakan manisnya iman adalah orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Begitu pula cinta dan benci karena Allah di dalam keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman barang siapa yang mencintai karena Allah membenci karena Allah memberikan sesuatu karena Allah menahan memberikan sesuatu karena Allah maka telah sempurna keimanannya ini menunjukkan apa Apabila imannya sempurna dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga kebahagiaan bagi orang-orang yang merasakan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal yang apabila ketika hal tersebut ada pada diri seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman yang pertama adalah apa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ila ilaihi mimma siwahuma dia mencintai Allah dan rasulnya melebihi segalanya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua wa an yuhibba Ar-rajula la yuhib an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Bukan karena jabatan, bukan karena harta. Bukan karena jabatan dan bukan karena harta. Kemudian yang ketiga Wan yakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yukdzama fil nar. Dia benci, dia dia tidak suka apabila dia kembali kepada kekafiran. Sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api. Dia benci hal tersebut. Maka yang seperti ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, saudara-saudari sekalian, orang tersebut akan merasakan manisnya iman dan inilah kebahagiaan. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, melebihi istrinya, melebihi temannya. Mencintai seseorang bukan karena dunia tetapi karena agama. Manajer duduk bersama tukang sapu cleaning service. Orang kaya duduk bersama dengan orang-orang miskin. Biasa saja. Orang yang tinggi jabatannya duduk bersama dengan orang-orang biasa. Biasa saja. Yang menggabungkan mereka hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara kebahagiaan ya, menjauhi yang namanya syirik. Kesyirikan sangat banyak menyebar. Oleh karena itu kita berhati-hati terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Orang yang terjatuh kepada perbuatan syirik besar maka dia keluar dari agama Islam tidak bisa ditawar. Ya, syirik ini dosa besar. Oleh karena itu pelajarilah dari buku-buku, dari dalil-dalil apa saja macam-macam syirik, pelajari. Bagaimana cara bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pelajari. Kita pelajari seluruhnya agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anak agna suraka ani syirki. Saya adalah orang, saya adalah yang paling ti, tidak bisa membutuh, tidak membutuhkan dengan syirik, tidak membutuhkan pendamping, tidak membutuhkan yang semisal denganku. Faman asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa beramal yang dia berbuat syirik di dalamnya maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya ya dia ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan melirik tidak akan menerima orang-orang yang beramal dengan kesyirikan ingin kebahagiaan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya belajarlah tauhid bagaimana cara beribadah yang benar hanya kepada Allah Kemudian jauhilah kesyirikan. Apabila orang berbuat syirik maka dia akan sengsara di dunia sengsara, di akhirat pun sengsara. Karena tawakalnya tergantungnya tidak diberikan hanya kepada Allah, tetapi dia juga bergantung kepada makhluk selain Allah. Allah dalam besok kita istirahat tepat jam 11 insyaallah. 15 menit lagi kita lanjutkan insyaallah. وفق الله لي ولكم وجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان على نبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Bapak bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang ketiga apa kiat-kiat agar kita bisa bahagia di dunia dan akhirat? Yang ketiga adalah beramal saleh. Mengerjakan amal saleh. Apa yang dikatakan amal saleh? perbuatan-perbuatan amal saleh yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dia adalah kewajiban ataupun hal-hal yang sunnah. Begitu pula dia harus bertakwa yang yang menginginkan kebahagiaan harus bertakwa kepada Allah. Yang menginginkan kebahagiaan harus bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl Man 'amila salihan aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan طيبة Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia beriman maka kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang baik hayatan thayyibah kehidupan yang kehidupan yang baik dan di sini merupakan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang memiliki kehidupan yang baik ini adalah kebahagiaan maksud dari kehidupan di sini seluruh bentuk kehidupan yang baik di dunia akan didapatkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang dongka sempit susah jadi orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupannya sempit tidak akan bahagia orang seperti ini tidak akan berbahagia jika kita ingin menyelesaikan permasalahan masalah harta bertakwa kepada Allah Permasalahan hutang bertakwa kepada Allah. Permasalahan pekerjaan bertakwa kepada Allah selesaikan dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian di dalam ayat lain wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan di setiap urusannya kemudahan, kemudahan di setiap urusan. Ini janji dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin kita menginginkan sesuatu dan itu baik tetapi tidak tercapai tanyakan dulu kepada diri kita apakah kita sudah bertakwa atau belum jangan-jangan ini terhalangi karena kita tidak bertakwa karena kita tidak bertakwa Samarinda dan sekitarnya kekurangan dai Permasalahan atau bukan? Permasalahan. Kalau kita ingin banyak dai ke sini, boleh apa tidak? Keinginan yang baik apa tidak? Keinginan yang baik. Para penghafal Quran di sini datang ke sini. Mungkin mereka tidak mau datang karena di sini tidak bertakwa. Karena burung akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Burung berkumpul dengan yang sejenisnya. Oleh karena itu bagaimana? Selesaikanlah urusan dengan takwa. Perbaiki dulu diri kita sendiri. Perbaiki diri kita, sampaikan kepada orang lain bertaubat. Sekarang bertaubat. Saya pernah ditanya Ustaz, saya berdosa, bagaimana cara bertaubat? Kalau berdosa lagi bagaimana? Ketika berdosa langsung bertaubat. Ketika berdosa langsung bertaubat. Dan setiap manusia pasti berdosa. Kemudian ayo ikhwan Karena waktu kita dibatasi ya Ringkas Baik yang keempat adalah menjauhi fitnah dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Menjauhi fitnah, maksud fitnah di sini adalah hal-hal yang bisa merusak agama kita. Seluruh hal yang bisa merusak agama kita. Baik kesyirikan atau hal-hal baru dalam agama oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Abu Daud, "Inna sa'ida liman junnibal fitana." Sesungguhnya orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Ini kata Nabi SAW alaihi Menginginkan kebahagiaan maka jauhilah fitnah. Dan tidak mungkin kita jauhi fitnah kecuali dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh dengannya agar kita tidak tersesat. Yang kelima, Kiat bahagia di dunia adalah berilmu. Adalah apa? Berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, kebaikan, ya, maka Allah akan menjadikan dia paham terhadap agama. Kalau Allah menginginkan kebaikan, jadi kebaikan tersebut didapatkan dengan belajar. Agar kita bisa dapat paham, kita bisa memahami agama ini dengan baik. Tahu aturan-aturan syariat kita. Tahu aturan-aturan syariat, maka kita harus apa? Belajar. Luangkan waktu untuk belajar. Dan juga hadir di majelis ilmu. Jangan mentang-mentang ada internet, ada grup BB, grup WA. Nah, sudahlah belajar di sini aja tiap hari dikirimin juga artikel-artikel bermanfaat. Baca dari internet, tidak cukup tetapi butuh kita hadir di majelis ilmu majelis-majelis ilmu karena di sana berkumpul orang-orang saleh mengambil adab dari ustaz akhlaknya ya bagaimana diamnya bagaimana bicaranya dipelajari dan ini pelajaran yang sangat berharga. Ada seorang ulama, saya mengatakan saya belajar akhlak 20 tahun, adab 20 tahun, kemudian saya mempelajari ilmu 20 tahun. Bayangkan untuk mempelajari adab saja 20 tahun. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar, beradab, kemudian belajar ilmu. Kemudian ayol ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min asyratis sa' an yurfa'al ilmu. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah an yurfa'al ilm, diangkatnya ilmu. Wa yathbutal jahlu dan menetapnya kebodohan wayas wayusrabu wayusrabal khamru dan diminum khamr wayazhar zina dan tampak perzinahan kira-kira perzinahan sudah mulai tampak tidak Pak di sini Allah di mana-mana Pak ya Subhanallah di mana-mana untuk bermaksiat mudah Bahkan di hotel-hotel Alhamdulillah Hotel yang ditempati hotel yang ada peraturan Tidak boleh bawa wanita Tidak boleh berlaku asusila Masya Allah Berani seperti itu luar biasa Karena memang banyak hotel-hotel dimanfaatkan untuk Perbuatan maksiat Nah di sini diantara tanda-tanda Dekatnya hari kiamat diangkatnya ilmu. Ilmu itu sedikit. Kebodohan menyebar di mana-mana. Dan di sini pelajaran untuk kita semua. Apa kita mau menjadi salah satu dari ciri tersebut? Bodoh. Ya sudah, kalau ingin meramaikan suasana, bodoh saja. Sebagaimana meramaikan suasana khamar diminum, zina dilakukan. Meramaikan suasana, meramaikan ciri-ciri hari kiamat telah dekat, tetap dalam kebodohan. Kayaknya nyinggung ini, iya nyinggung. Bahasa Arab sudah ngaji bertahun-tahun, bahasa Arab belum bisa. Sudah bertahun-tahun ngaji, sudah pinter ngajinya, nggak mau disuruh khutbah, nggak mau. Akhirnya susahan, kesusahan cari jadwal khatib. Jenggot sudah panjang, belum juga bisa berkhotib menjadi khutbah, uh, ya, jadi khutbah dari para pengkhutbah. Allah mustahil. Jadi di sini pentingnya yang namanya tarbiyah, pendidikan, belajar ya ada yang mau meramaikan tadi ciri-ciri hari kiamat ini saya sampaikan kalau misalkan ditanya dulu yang mau meramaikan khamar siapa nggak ada yang mengangkat angkat tangan nggak mau khamar haram zina haram ketika dibilang ilmu ikut meramaikan min dzalik. Belajar. Jangan sampai tidak tahu Al-Qur'an. Tidak bisa membedakan ini Al-Qur'an atau bukan. Itu aib bagi seorang muslim. Jadi ketika ada seorang ustaz menyebutkan satu dalil bahasa Arab kemudian diterjemahkan ini Al-Qur'an apa hadis ya? Ini Al-Quran atau hadis? Bingung dia karena tidak pernah menghatamkan terjemahan Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang keenam di antara bentuk kebahagiaan didapatkan dengan mengambil bagian dalam berdakwah. Mengambil bagian dalam berdakwah. Kenapa? Bapak-bapak punya waktu apa? Untuk beramal soleh. Tetapi juga punya waktu untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa-biasa saja. Nah sekarang bagaimana otak kita ini selalu kita pikirkan untuk umat. Kita pikirkan untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi sudah mulai ramai nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Anas bin Malik, "Inna minan nasi mafatih lil khairi maghaliq lil syarr." Sesungguhnya di antara manusia ada kunci-kunci kebaikan dan gembok-gembok penutup keburukan. Wa inna minan nasi mafatih lil syarri maghaliq lil khairi. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pintu-pintu eh, apa? kunci-kunci keburukan dan gembok-gembok kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu miftahan lil khairi ala yadayhi. Beruntunglah orang yang Allah berikan kunci kebaikan kepadanya. Wawailul liman dan sangat buruk atau neraka atau merugi liman ja'alallahu miftahan li syarri ala yadayhi kunci keburukan di tangannya Allah musta'an orang tidak akan merasakan kebahagiaan apabila dia tidak mengambil bagian di dalam dakwah apa yang bisa dia lakukan untuk dakwah dia lakukan tidak harus serta merta seluruh kegiatan kita harus apa ada kompensasinya. Uang. Jangan kita pikirkan ini untuk Islam dan kaum muslimin. Pikirkan otak-otak kita ketika sebelum tidur gimana ini kita pikirkan untuk kaum muslimin. Gimana untuk perbaikan kaum muslimin? Masih banyak orang-orang yang tidak beriman. Maka orang-orang yang seperti ini akan bahagia di dunia. Kenapa? Dia terjauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Diamnya saja sebagai ibadah. Orang seperti ini. Kemudian yang ketujuh ya ikhwan, kiat untuk bahagia di dunia dan akhirat adalah bersyukur bersabar dan beristighfar. Bersyukur, bersabar dan beristighfar. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, "Idza un'ima alaihi syakar." Apabila seseorang diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza betulia sabar. Apabila dia diberi ujian maka dia bersabar. Wa idza adzaba istighfar. Apabila dia berdosa maka dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, fa inna hadhihi ats-tsalatsah, hadhihi al-umur tsalatsah. Sesungguhnya ketiga hal ini unwanu sa'adati al-'abdi. Dia adalah ciri-ciri kegembiraan, kebahagiaan seseorang وعلامة فلاحه في الدنيا وأخراه في دنياه وأخراه ini adalah tanda-tanda dari kebahagiaannya, keberuntungannya di dunianya dan di akhiratnya. Seorang bersyukur, kemudian dia bersabar. Ketika dia berdosa, dia beristighfar. Kemudian rukun dari syukur itu ada tiga. Arkan syukur salat Salata Rukun dari syukur ada tiga Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qayyim Di dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib Masalah zikir Beliau mengatakan Yang pertama Al-i'tirafu biha batinan Orang yang bersyukur itu yang pertama Rukun yang pertama harus mengakuinya dengan hatinya bahwa ini kenikmatan semuanya berasal dari Allah. Ya, al-i'tiraf batinan. <laughs> Berubah jadwal ini kita 12 atau 12 kurang selesai katanya. Masya Allah Baik, Yang pertama apa? Ah, mengakuinya dengan hatinya. Yang kedua, at-tahadduts biha zahiran. Berbicara menceritakannya zahiran dengan terang-terangan. Wa amma bi ni'mati wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabb kamu maka Fahadith, ceritakanlah kenikmatan roh. Alhamdulillah saya diberi kesehatan. Alhamdulillah saya diberikan rumah. Alhamdulillah saya diberikan ini. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa beramal saleh. Alhamdulillah saya bisa melihat. Diceritakan kepada orang lain. Ini termasuk bentuk ya rukun yang kedua. Termasuk misalkan dikaruniai anak-anak yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah anak-anak saya ganteng-ganteng. Yang ketiga, wa fi mardatillah. Menggunakan kenikmatan tersebut fi mardatillah di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah hanya pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah untuk berzikir, mata untuk memandang kekuasaan Allah, telinga untuk mendengar zikir-zikir ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan baik. Kaki digunakan untuk taubat, untuk taat Mulut digunakan untuk bersyukur, makan yang teratur. Ya, dan tidak berlebihan. Jadi kalau misalkan ada orang makan sudah tahu sakit malah dimakan ini bisa jadi ini bentuk tidak syukur dia. Menyakitkan diri sendiri. Begitu pula tubuh yang harusnya sudah diberikan kenikmatan sehat ternyata untuk laki-laki malas sholat berjamaah di masjid. Yang punya harta malas bersedekah. Maka kenikmatan-kenikmatan digunakan untuk keriduan Allah. Inilah bentuk kesyukuran. Kemudian sabar. Seorang harus sabar dan silakan dipelajari tentang kesabaran begitu pula dengan istighfar semuanya Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni dosa-dosa hambanya tetapi jangan kepedean oh saya sudah istighfar pasti Allah mengampuni saya jangan kepedean saya sudah sholat lima waktu pasti Allah mengampuni dosa-dosa kecil saya siapa bilang siapa yang tahu sholat kita diterima Allah Siapa yang tahu? Nanti sudah mati baru tahu ya. Kita masuk, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita masuk eh, ke beberapa pertanyaan. Baik, yang pertama Bagaimana nasib orang tua di akhirat nanti Bila anaknya tidak berhijab Padahal orang tuanya tidak bosan-bosan mendakwahinya dan menasihatinya pada setiap kesempatan. Apabila orang tua sudah menasehatinya, kemudian dan juga sudah berdakwah dengan cara yang benar kepadanya, cara lembut, cara kasar, tiap waktu dinasehati, tapi masih tetap saja dia mengikuti kawan-kawannya dan sebagainya tidak mau berjilbab maka sama seperti anak dari Nabi Nuh alaihi salam Nabi Nuh tidak dicela karena dakwahnya Nabi Nuh tidak dicela karena dakwahnya mudah-mudahan sebelum akhir hayatnya anak tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat doa orang tua ini mustajabah. Gunakan waktu-waktu mustajabah untuk berdoa kebaikan kepada anak-anak kita. Saya membeli mobil dengan cara kredit di bank sudah berjalan tiga tahun, sisa satu tahun lagi. Saya juga punya polis assurance, insurance, apa asuransi ya. Dan saya juga punya akun di bank. Setelah mengikuti kajian saya baru tahu kalau tiga hal ini haram karena dia riba. Bagaimana saya terlepas dari riba ini ya Ustaz? Mohon nasihatnya. Untuk yang pertama punya akun di bank, apabila takut harta hilang dan hati tidak khusyuk menyimpannya di rumah karena tidak ada tempat yang aman di rumah, Allah alam bisawab, para ulama memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi karena ketakutan tersebut. Apalagi potensi pencurian sangat besar. Tetapi hanya digunakan ketika ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, simpan saja di mana di tempat yang aman apalagi hartanya masih sedikit sudah simpan di tempat yang yang aman untuk yang kedua masalah mobil dilihat dulu apakah mobil itu suatu keperluan yang benar-benar dibutuhkan ataukah tidak apabila dia bukan suatu yang dibutuhkan tapi dia masih bisa apa menggunakan cara lain meminjam atau menyewa dan lain sebagainya sudah berlepas apalagi sudah tiga tahun seperti ini jual saja mobil tersebut kemudian bayarkan hutang yang tinggal satu tahun tersebut masalah asuransi kalau bisa di stop ya stop Karena asuransi itu ada tiga jenis. Ada yang jatuh pada riba, ada yang jatuh kepada judi, dan ada yang tidak jelas. Asuransi yang tidak jelas. Ana sering nonton siaran televisi Roja. Tapi ada orang yang bilang Roja itu banyak orang-orang yang berpikiran khawarij atau syiah Baga Bagaimana pendapat Ustadz mengenai siaran televisi itu? Anak ikut pengajian di mana pada pengajian tersebut nyatakan itu ada subhat golongan kanan. Bagaimana sifat Ana? Apakah harus Anda tinggalkan pengajian tersebut? Alhamdulillah televisi Roja adalah televisi yang diasuh oleh ustadz-ustadz kita dan kita kenal dan secara keilmuan Masya Allah beliau-beliau memiliki ilmu yang dalam ya ustaz-ustaz yang kita kenal Alhamdulillah silahkan belajar dari TV Roja kemudian begitu juga insan TV yaitu dari ustaz-ustaz yang kita kenal juga dengan keilmuannya tidak sembarang berbicara tentang hadis tidak sembarang meriwayatkan hadis Begitu pula Al-Quran tidak sembarang ditafsirkan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dengan wasilah tersebut ya. Yang jelas di dalam kaidah beragama Inna hadha ilma dinun Fanzuru amman ta'khuduna dinakum Berkata Muhammad bin Sirin Sesungguhnya agama ini adalah uh, Sesungguhnya ilmu ini adalah agama Bagian dari agama oleh karena itu, lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu. Lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu. Insyaallah. Anda pernah baca hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar menjadikan dirinya miskin apa hikmah dari hadis tersebut? Ya hadis tersebut benar. Allahumma ahini miskinan wa surni fi zamratil masakin ya Aisyah ahibbi al masakin ya Ya Allah jadikanlah saya miskin dan kumpulkanlah saya bersama orang-orang yang miskin Gimana ini? Maka di lain hadis Rasulullah mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wal qillati wal dhillah wa an, an wa an azlima au uzzama alai Ya Allah saya berlindung kepadamu dari kekafiran dan dari kefakiran, fakir, miskin dari kerendahan, dari kesedikitan harta dan dari zillah, dari kehinaan dan dari berbuat zalim terhadap orang lain dan atau dizalimi orang lain. Maka kita katakan miskin ini adalah fi haqqil anbiya salihin, Liman yatahammal al-bala' wa yasbir ala al-faqr Doa yang seperti ini adalah untuk orang-orang yang dia bisa bersabar dengan kemiskinannya. Dan dia tidak terfitnah dengan kemiskinan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa dirinya tidak terfitnah dengan kemiskinan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham bahwasanya yang banyak masuk surga adalah siapa? Orang-orang miskin. Banyak sekali soalnya. Jadi maksudnya itu untuk orang-orang yang sanggup menghadapi kemiskinan dan bisa bersabar, silahkan berdoa dengan doa tersebut. Dan ada sebagian ulama atau ustadz menafsirkan bahwa miskin di sini bukan miskin di sesungguhnya, tidak. Miskin di sini miskin sesungguhnya. Kenapa? Ketika Aisyah ya berkata ya ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa agar jadikan miskin? Ya Aisyah, ya. Berbuat baiklah kepada orang miskin, berilah makan kepada orang miskin, cintailah orang-orang miskin. Coba, perkataan ini tidaklah ditujukan kecuali kepada orang yang miskin sesungguhnya. Jadi benar bahwa arti miskin di sini adalah miskin sesungguhnya. Dan dia kata, kita katakan ini untuk orang-orang yang sanggup hidup dengan kemiskinan. Kalau tidak sanggup, ya sudah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang baik. Bagaimana agar bisa kuliah di Madinah? Apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara membujuk orang tua agar bisa belajar? Nah, ini, nanti bicara sama saya aja lah ya setelah majelis ini. Barakallahu fiik Ustaz, wa fiik barakallah. Jika kebahagiaan akhirat tujuan kita, apakah kita tidak boleh merasakan kebahagiaan di akhirat? Kebahagiaan di dunia maksudnya ya? Boleh. Ya kan kita berbicara tentang bahagia di dunia ini. Bagaimana cara merasakan bahagia di dunia? Orang yang taat pada Allah, beriman, taat, bertakwa, maka dia akan merasa dirinya bahagia di dunia itulah kebahagiaan sesungguhnya itulah kebahagiaan sesungguhnya sekarang kita berbicara tentang kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan min sa'adati ibni adam salah di antara kebahagiaan anak Adam terletak pada tiga hal zaujatun salihah wal maskanul wasi' atau wal baitul wasi' wal markabul hani. Kebahagiaan itu ada tiga. Istri yang salihah, rumah yang luas, dan kendaraan yang nyaman. Boleh kita meminta kebahagiaan ini sebagaimana kita boleh meminta istri yang salehah kita juga meminta apa? Rumah yang luas, tidak harus mewah. Lapang. Dan juga apa? Kendaraan yang nyaman. Tidak dikit-dikit masuk bengkel. Ini menyusahkan. Di dalam riwayat lain arba'ah ada empat hal. Yang keempat adalah waljarus saleh dan tetangga yang baik. Ini sangat penting kita memiliki tetangga-tetangga yang baik. Menerima gaji tiap bulan lewat rekening Allah alam tidak mengapa. Karena peraturan kan. Tolong jelaskan hadis apa nih? Seorang Bagaimana hukumnya mencari nafkah jauh dari anak dan istri? Jika pulang bisa sampai 4 atau 5 bulan sekali. Ini ditanyakan kepada istri. Karena ini adalah hak siapa? Hak istri. Banyak ini pekerja-pekerja di sini ya. Bontang ini biasanya banyak. Tanyakan kepada istri sanggup tidak ditinggal empat atau lima bulan saya tidak sanggup ya sudah apa boleh buat saya tidak sanggup menaf menafkahi ya kalau kita tidak berhenti bekerja penuhi nafkahnya nafkah batinnya ya sudah ya, kalau kita mau bertahan dengan pekerjaan kita maka bisa menempuh cara perceraian tapi pikirkan matang-matang Rezeki itu nggak kemana ya, Kalau sampai 4-5 bulan saya nggak mau ya. Lama sekali itu. Tapi Kalau tidak ada jalan lain ya sudah tanyakan ke istri Siap apa tidak? Istri siap ya sudah Tidak ada yang dicerai Ah nggak apa-apa pergi jauh-jauh 6 bulan pun jadi Yang penting duitnya lancar ya, Sudah kalau gitu penting duitnya lancar. Ada ibu-ibu seperti itu ya. Tidak apa-apalah, yang penting kita bisa kol-kolan. Duit lancar kirim, anak bisa sekolah, nggak apa-apa. Saya juga nggak terlalu nafsu gitu Cuma hati-hati seperti itu ya. Ibu-ibu, dengerin Bu, kalau ada suami yang seperti itu Bu, dihubungi lah Bu atau kalau, kalau perlu dikunjungin. Takut dia cari yang lain. Taib. Apakah sah laki-laki memakai salat memakai pakaian yang warnanya merah jambu? Jawabannya sah salatnya. Apakah boleh memakai eh, pakaian yang berwarna merah jambu? Jawabannya tidak boleh. Itu menyerupai siapa? Wanita. Kecuali laki-laki semuanya pada pakai warna merah muda, wanita pakai warna yang gelap-gelap misalkan. Jadi merah muda itu warna laki-laki. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi ini sekarang kejadiannya apa? Itu bentuk tasabuh dengan nisa, penyerupaan dengan wanita sehingga tidak diperbolehkan. Minta biografi Ustadz sampai tamat SMA. Buka saja di web saya di blog kajiansaid.wordpress.com Kajian Said. Oh. Baik. Saya mengikuti asuransi kesehatan. Setelah tahu bahwa hukum asuransi itu haram, saya merubah niat. Asuransi tersebut saya niatkan sebagai tabungan dan tidak akan melakukan klaim. Bagaimana hukumnya? Apabila dia terikat dengan waktu, apabila dia terikat dengan waktu, kalau dia berhenti maka kehilangan hartanya. Maka kita katakan asuransi yang sifatnya tabungan diteruskan saja sampai dia nanti misalkan 5 tahun lagi mendapatkan haknya baru dia berhenti mengambil uangnya kalau dia mau mengklaim boleh dia mengklaim hanya sejumlah tabungan dia yang ada di asuransi tersebut ya ini biasanya kalau ini asuransi model seperti ini jatuhnya kepada riba. Asuransi yang jatuh kepada riba. Karena dia memanfaatkan hasil pinjaman dia untuk mendapatkan keuntungan pada kesehatan dan memanfaatkan hal tersebut adalah riba. Tetapi dia boleh menggunakan hal tersebut Oh iya, yeah. syukran. 12 lewat 5 Ini jam berapa ini? Masih 7 menit ya Karena dia terjatuh kepada perbuatan riba ya Maka diharamkan Dia boleh manfaatkan sesuai jumlah klaimnya Boleh diambil Dan tidak boleh lebih Bagaimana hukumnya menabung uang untuk masa depan anak atau sekolah padahal kita tidak tahu bagaimana anak itu yang akan datang? Tidak mengapa. Menabung harta itu diperkenankan. Diperkenankan, ya. Dan menabung diniatkan dengan yang baik untuk hal-hal yang baik diperbolehkan. Menabung untuk anak sekolah, pendidikan agamanya, kebaikan dunianya untuk haji, untuk umrah, untuk beramal saleh yang lainnya boleh. Dan itu niat-niat baik dalam menabung tidak termasuk panjang angan-angan. Yang panjang angan-angan itu ketika dia menabung tapi tujuannya itu untuk dunia semuanya. Nah ini Bagaimana ya kan bangun rumah itu dunia. Niatkan bangun rumah itu sebagai ibadah. Istri saya masih kontrak, saya mau memberikan nafkah. Ya. Saya ingin niatkan rumah saya misalkan sebagai markas dakwah. Saya ingin niatkan bisa menyambut tamu. Saya niatkan ini untuk disolati bisa beramal saleh di dalamnya. Bisa membaca Al-Quran di dalamnya, niat-niat yang saleh. Maka menjadikannya menjadi soleh. Bagaimana agar bisa berhenti merokok? Ini Pak ya. Lihat tangan saya ini. Lihat tangan saya. Bagaimana cara berhenti merokok? Kalau Bapak bertakwa kepada Allah, mulai detik ini juga berhenti. Selesai kasusnya. Kalau nggak takut Allah, ini nggak percuma ini. Sekarang berhenti. Selesai kasusnya. Nggak perlu tanya-tanya. Oh, kiat-kiatnya dikurangi rokoknya enggak enggak bermanfaat diganti permen enggak bermanfaat takwa takut mati berhenti dari rokok bagaimana hukumnya oh ini sudah ya Allah alam ayo lifan inilah yang bisa sampaikan pada majelis ini mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perpisahan kita adalah perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita mengantarkan kepada kebersamaan kita di akhirat nanti di surga kemudian di tempat yang paling tinggi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu-ilmu yang berbuah amal-amalan saleh dan berbuah dakwah dan mengajak kepada orang lain dan mudah-mudahan akhir hayat kita adalah akhir hayat dengan penuh keimanan dan sempat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala kemudian sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir kemudian ayo ikhwan mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertaubat padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa beliau sebelum dan sesudahnya. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap kita berdosa, kita beristighfar kepada Allah. Setiap kita terjatuh kepada lubang, mari kita bangkit. Yang mempunyai masa lalu yang kelam, maka bertobatlah berkumpul bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah langkah-langkah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidu tajiduhu amamak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka engkau akan mendapatkan Allah di depanmu membimbingmu. Akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa sampaikan dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung Kemudian juga perkataan yang menyakiti hati-hati bahwa sekalian atau yang kurang berkenan dan ini adalah dari saya sendiri atau dari syaitan.